Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah pada malam ini kita akan berbicara tentang awal tahun ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui. <clears throat> Yang pertama adalah harusnya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus lebih berbangga dengan nabi daripada yang lainnya. Harus berbangga dengan syariat nabi daripada aturan-aturan lainnya. Karena semua aturan yang dibuat oleh manusia, semua kemuliaan yang dinisbahkan kepada manusia, kalau dibandingkan dengan aturan yang diatur sendiri oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibandingkan dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruhnya itu tidak ada apa-apanya. Cuma karena memang kuatnya pengaruh budaya-budaya non-Islam dan musuh-musuh Islam ini sehingga telah menjadikan kita itu lupa. Menjadikan kita itu jauh daripada pengaruhnya Nabi. Menjadikan kita itu malu untuk melaksanakan syariatnya Nabi. Menjadikan kita itu tidak berbangga dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau kita dikatakan anak-anak gaul, kita senang. Dikatakan anak-anak muda yang funky, kita dengar senang. Kalau kita dikatakan deso, norak, karena kita termasuk yang berpegang teguh dengan pakaian islami, kita malu siwakan di depan orang kita malu, rokokan depan orang kita bangga. Baca koran di tempat-tempat umum, di kendaraan-kendaraan umum, kita senang, kita bangga. ini berarti ini adalah orang yang intelektual. Tapi baca Quran di depan umum, di kendaraan umum, malu. Kalau kita disuruh oleh teman Bergaul dengan teman, demi teman kita berani berbuat, tapi demi orang tua, karena diperintah orang tua, kadang-kadang malu. Kenapa demikian? Kenapa anak-anak muda kita semacam itu? Tidak lain karena besarnya pengaruh yang sudah diasupkan dan dimasukkan dengan paksa oleh musuh-musuh Islam itu. Melalui apa? Melalui apa lagi kalau bukan televisi. Dulu kita tidak mengenal yang namanya Amerika. Ada televisi kita mengenal. Dulu kita tidak mengenal siapa artis ini, siapa artis itu yang membawa budaya yang sangat tidak baik, yang melupakan kita daripada Allah SWT, kecuali dari televisi. Jadi ini televisi ini yang dikatakan sebagai biangnya fitnah. Jadi televisi biangnya fitnah. Kalau kalian ingin selamat daripada fitnah, maka hendaknya biangnya dibuang atau dipalah pilih. Ingin hiburan, hiburan itu baca Al-Qur'an. Hiburan itu hadir pengajian. Hiburan itu baca solawat. Hiburan itu mutolaah. Hiburan itu belajar bersama-sama. Itu hiburan kan? Nemat tidak? nikmat dan nikmatnya itu akan terasa abadi. Tapi kalau nikmatnya lihat televisi, nikmatnya lihat orkesan, nikmatnya jalan-jalan di mall, nikmatnya jalan-jalan di Dufan dan sebagainya itu nikmatnya itu nikmat semua habis itu capek. Habis itu apa yang dirasakan setelah itu? Enggak ada yang dirasakan. Nah, itulah pengaruhnya orang-orang barat. Diajarkan kita cinta kepada dunia. Senang dengan kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, kemudian alat-alat yang canggih dan sebagainya. Bukan untuk sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan, tapi untuk bermegah-megahan, bersombong-sombongan. Itu ajaran mereka. Bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini terjadi zaman sekarang ini, bagaimana kira-kira 10 tahun lagi, 15 tahun lagi? Dan kalian sebagai ibu akan mengalami sebuah zaman yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Persiapkan dari sekarang diri kalian. Biarkan kita itu bangga dengan Nabi Muhammad. Biarkan kita membantu syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana sudah katakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid yang dia itu siang malam berdakwah kemana-mana sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, semuanya dijelajahi. Walaupun dia itu tidak bisa berbahasa Inggris, tapi beliau berdakwah kemana-mana. Pantang mundur, besar semangatnya, ditinggalkan keluarganya semuanya. Beliau selalu berkata demikian. Al-an nansuru sunnatar rasul nansuru dakwah rasul wa gudan wa ghadan nurafikur rasul fil akhirah. Sekarang biarkan kita capek. Kita bantu Nabi Muhammad untuk mempertahankan syariatnya, menyebarkan sunnah-sunnahnya. Tapi kelak nanti di akhirat kita akan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bangga. Bangga. Ini bangga yang merupakan sebuah kebanggaan yang hakiki. Kenapa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini kecuali pasti dia mengakui dengan kenabianku dan kerasulanku. Baik dia itu binatang ataupun makhluk Allah yang berupa nabati, pepohonan, dedaunan, bahkan bebatuan sekalipun itu semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, pemimpin seluruh umat. Kecuali dua golongan saja. itu apa? Manusia sama jin. Ada yang kafir, ada yang muslim. Karena memang kalau nggak seperti itu, maka siapa yang mau masuk neraka? Jadi memang harus ada yang semacam itu. Nah, jadi oleh karenanya kalau kita itu sudah membantu Nabi Muhammad SAW, jangan kita takut. Seluruhnya yang mengetahui dengan Nabi Muhammad SAW itu akan membantu kita. Bahkan diantara hal yang mujarab, kalau kita takut kepada binatang, Takut kepada sesuatu yang terjadi kepada hal yang sifatnya alam, bukan berkaitan dengan manusia dan jin. Kita katakan, demi pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad SAW. Demi ikrarmu dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka selamatkan aku dari kejahatanmu. Itu mujarab. Dia itu aman daripada binatang itu. Kalau sudah sebut Nabi Muhammad SAW, semuanya alam semesta ini tahu. Karena apa? Semua alam semesta itu diciptakan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang pertama, kita harus berbangga dengan Nabi Muhammad. Kita harus merasa PW, merasa PD, merasa bangga, merasa yakin dengan pakaian Islam kita biarkan. Justru mereka itu yang paling takut kepada kita yang pakai imamah, yang pakai cadar, itu mereka takut kepada kita. Yang pakai jilbab itu mereka takut. Dan mereka lah itulah yang akan menemani dan bergolongan dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus berbangga dengan siapa? Muhammad. Biarkan budaya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang kita pegang teguh Sedangkan budaya asing, budaya musuh-musuh Islam kita lempar jauh, kita tendang sejauh-jauhnya. Itulah yang harus kita laksanakan berkaitan dengan awal Muharram. Yang kedua, kita harus ingat, ternyata waktu itu terus berlalu dan berjalan. Jadi waktu yang telah lalu waktu yang sekarang kita lalui dan waktu yang akan datang. Itulah yang kita punya. Waktu yang telah lalu, waktu yang sekarang dan waktu yang akan kita lalui besok atau nanti, nah itu adalah yang kita punya. Yang telah lalu, pikirkan dua hal. Yang telah lalu, mari kita pikirkan dua hal. Yang pertama, pada waktu yang lalu itu kita banyak berbuat kebaikan, kita banyak juga berbuat keburukan. Siapa yang bisa menjamin kalau keburukan kita sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala? Siapakah yang menjamin kalau kebaikan yang sudah kita lakukan sudah pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Siapa yang bisa menjamin? Kok kita merasa tenang-tenang saja padahal masa depan kita tergantung kepada masa lalu? Nah ini harus kita pikirkan. Sudah masa yang lalu itu kita belum tahu apakah sudah diampuni atau tidak, malah kita mau nambah dosa lagi. Sudah cukup kita banyak dosa. Dulu kita sering ngerumpi, sering bergibah, sering mengejek orang, menghina orang lain. Sekarang cukup, sudah cukup. Kita sudah banyak dosa. Dulu kita punya hati yang kotor. Sekarang kita sudah berada di pesantren. Maka sudah cukup, kita tutup. Itu hati yang kotor sudah tutup, jangan ditambah lagi. Kita belum tahu akibatnya, keapesannya masih bisa dirasakan atau tidak di masa yang akan datang kita nggak tahu. Yang pasti adalah setiap perbuatan yang buruk pasti akan berimbas kepada keapesan, berimbas kepada bencana, berimbas kepada ketidakenakan, berimbas kepada ketidakamanan. Itu yang akan kita dapatkan. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Masalahnya kita tidak bisa tahu. Dimaafkan atau tidak. Kemudian amal kebaikan yang kita lah laksanakan pada masa lalu, salat kamu, apakah sudah diterima oleh Allah Taala? Salat kayak gimana yang kamu laksanakan? Puasa kamu, apakah sudah diterima oleh Allah Taala? Puasa yang bagaimana yang kau laksanakan? Salat tahajud kamu, sudah diterima oleh Allah Taala? Salat bagaimana yang kamu laksanakan? Apakah sesuai dengan standarisasi yang sudah dijelaskan Nabi kita Muhammad? Berapa kali kita di masa yang lalu itu membentak, membantah, menggertak, bersuara dengan suara keras di depan orang tua, di depan guru, di depan kakak, yang dikatakan oleh Nabi SAW, Laisa minna man lam yuakir kabirana walam yarham. Bukan dari golongan kami, golongan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Bukan termasuk golongan Nabi Muhammad itu baik di dunia maupun di akhirat yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kalau itu yang sebaya sama kita, kalau itu yang satu derajat dengan kita, bagaimana dengan orang tua? Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan mendapati orang tuanya dikala beliau sudah dewasa, tapi beliaulah orang pertama yang menganjurkan untuk taat kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada i, ibu. Berapa kali kita pusing ibu kita? Berapa kali kita membuat kacau pikiran orang tua kita. Berapa kali kita menyakiti hati orang tua kita. Ah, ingat, nanti kalau kamu sudah punya anak pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Al-jaza min jinsil. Ah. Apakah bisa dihapus, Ustaz? Ya, bisa. Caranya bagaimana? Bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat kepada Allah, kalau berkaitan dosanya itu dan Allah, cukup bertobat. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, kita harus minta maaf kepada orang tua. Buktikan Bahwasanya kita sekarang bukan seperti kita yang dulu. Itulah yang harus kita pikirkan dua hal itu. Sesuatu yang kita laksanakan dulu daripada kebaikan apakah sudah diterima atau belum? Sesuatu yang kita lakukan daripada dosa, apakah sudah diampuni oleh Allah Ta'ala atau belum? Nah, itu selalu kita pikirkan di masa yang lalu. Masa sekarang, yang sekarang kita sedang jalani ini, apa yang sedang kita jalani sekarang ini? Alhamdulillah kita hadir pengajian. Ini adalah waktu kita. Kita gunakan untuk pengajian. Yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang yang hadir pengajian agama itu sama halnya dengan ibadah selama 60 tahun. Nabi sendiri telah bersabda, Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin. Wa iyadati alfi maridin. Wa syuhudi alfi janazatin. Kita menghadiri majlis taklim itu lebih baik daripada sholat seribu rakaat, lebih baik daripada menyambangi seribu orang sakit, lebih baik daripada mengantar seribu jenazah. Yang tidak mungkin kita lakukan pada satu hari, bahkan satu minggu, bahkan satu bulan pun tidak kita bisa lakukan itu. Tapi dengan kita hadir satu jam, sesaat di dalam majelis ini kita keluar sudah dapat pahala yang semacam itu. Alhamdulillah kita termasuk yang menggunakan waktu yang sekarang ini untuk kebaikan. Tapi selanjutnya, sebelumnya. Besok, apakah kita bisa mempertahankan yang semacam ini? Kalau bukan karena Allah memberikan taufik kepada kita, tidak bisa. Kalau bukan karena Allah memberikan mauna kepada kita, tidak mungkin kita bisa melaksanakan yang semacam ini. Nah, oleh karenanya, kita harus ingat-ingat. Nabi SAW telah bersabda, Yamutul mar'u ala ma'asya alih, wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alih. Kalau kita ingin tahu bagaimana nanti meninggalnya kita, lihat bagaimana keseharian kita. Kalau keseharian kita kita isi dengan ibadah demi ibadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ibadah. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Tapi kalau setiap hari diisi cari dunia saja, lupa akhiratnya, lupa sholatnya, lupa puasanya, lupa akhlaknya, banyak dosanya. Yang semacam itu nanti meninggalnya juga dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Nah oleh karenanya, maka Hendaknya yang semacam ini dipertahankan. Kemudian esok hari. Apakah esok hari untuk kita? Apakah esok hari itu adalah pasti untuk kita? Ah, tidak pasti. Jangan pun esok hari. Satu jam yang ke depan ini kita belum tahu. Kalau Allah berkehendak. Saat ini juga Allah menurunkan suatu bencana misalnya. na'udzubillah, berupa gempa bumi akhirnya yang ada di atas ini runtuh kepada kita meninggal dunia. Enggak mungkin? mungkin? Salah satu bintang yang ada di atas jatuh ke atas musola kita, habislah kita. Satu bintang saja itu bisa diisi dengan 90 kali bumi. Jadi jangan satu bintang yang jatuh. Remuk buminya semuanya. Kalau Allah mau, bisa terlaksana. Bisa. Kamu tidur, kamu tidak ingat bahwasanya tidur kamu ini bisa jadi tidur yang berlanjut dengan kematian. Nah, pikir ke situ, bukan harus tenang nakuti. Itulah masa masa yang akan datang ini. Setiap orang itu punya masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini kita nggak tahu. Punya siapa? Kita nggak tahu. Yang pasti punya Allah. Yang pasti adalah faizaja ajaluhum fala sa'atan. Nggak bisa di dahulukan nggak bisa, dimundurkan juga nggak bisa. Nah, itu yang perlu kita benar-benar ingat dan waspada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali kepada kita tadi terangkan yaitu poin pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Biasakan kita itu berbangga dengan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ditanya hari apa, hari Minggu. Ya kan? Banyak kan yang seperti itu? Masih banyak tidak? Padahal Minggu itu adalah namanya pendeta. Kenapa dikatakan hari Minggu? Karena pada hari Ahad pada waktu itu, itu yang berpidato itu adalah seorang pendeta yang sangat enak pidatonya, terkenal namanya. Namanya itu adalah Minggu. Sehingga apa? hari itu dinamakan hari orang itu, hari Minggu. Nah, kita nyebutkan Minggu. Berarti kita nyebutkan pendeta. Bukannya kita dapat barokah, malah sebaliknya. Bukankah kita nyebutkan Nabi Muhammad? Ini enggak. Tapi nyebutkan musuhnya Nabi Muhammad. Berbangga kita semacam itu? Ya. Tanya, bulan apa lahirnya? Bulan Juni. Bulan apa lahirnya? Bulan Februari. Bulan apa lahirnya? Bulan Agustus. Itu siapa yang menentukan itu? Itu tahun-tahun Masehi. Tahu tahun-tahun Masehi? Diawali dari kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Memang benar dia adalah nabi, saudaranya Nabi Muhammad SAW. Juga utusan Allah, pesuruh Allah Taala. Tapi masalahnya kita itu harus lebih bangga dengan Nabi kita Muhammad sebagaimana kita tidak malu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah berkata, "Antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya." Kalian itu adalah kebanggaanku. Nanti kelak di hari kiamat aku bangga dengan umatku. Maka hendaknya engkau jadikan seperti yang diucapkan Nabi Muhammad, "Wa ana haddukum min bainil anbiya." Dan aku ini adalah kebanggaan kamu. Di antara para nabi-nabi yang ada ternyata Nabi Muhammad adalah khairul anbiya, imamul rusul, imamul anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hmm, jadi harusnya kita bangga dengan Nabi Muhammad. Hmm, jadi kalau ditanya hari apa? Harinya hari yang ditentukan Nabi Muhammad. Bulan apa? Kalau ditanya bulan-bulan, maka jawab dengan bulan-bulannya Nabi Muhammad. Kalau ditanya tahun, tahun apa? Berarti kita jawabnya juga tahun-tahun Hijri. Kenapa dikatakan tahun ya? Banyak orang nggak tahu. Tahun Hijriah itu pertama kali yang menentukan tahun-tahun Hijriah itu dimulai dari zamannya khilafah Khalifah Umar bin Khattab. Karena mereka itu mengatakan ini tahun kedua dari wafatnya Nabi. Ada yang mengatakan ini tahun ke-24 dari kenabian Nabi. Ada yang mengatakan ini adalah tahun ke-50 dari kejadian fil. Yaitu tahun gajah. Jadi banyak kaum muslimin yang berpedoman dengan tanggal-tanggal dan tahun-tahun yang tidak berkaitan sama sekali dengan Islam. Sehingga apa? Akhirnya Sayyidina Umar membentuk suatu panitia yang terdiri pada sahabat-sahabat yang besar termasuk di dalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang besar daripada Nabi kita Muhammad SAW semuanya berkumpul Lalu katakan, kita harus punya tahun sendiri. Jangan ngapain kita takut ikut-ikutan orang-orang Nasrani itu. Pakai tahun Masehi. Kita harus punya pakai tahun-tahun sendiri. Akhirnya apa? Ayo kalau begitu. Bagaimana kita mulai kapan? Ada yang berpendapat, kalau begitu kita mulai dari awal kenabian Nabi Muhammad awal kenabian Nabi Muhammad kita jadikan bulan yang pertama. Hari yang hari kenabian Nabi Muhammad itu adalah awal tahun. Ada yang mengatakan tidak. Lebih baik kita mulai dari awal kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan tidak. Berbeda pendapat. Ada pendapat begini, ada pendapat begitu. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpendapat, kenapa kita tidak mulai tahun-tahun kita dengan tahun hijrahnya Nabi Muhammad saw? Kenapa? Hijrahnya Nabi Muhammad adalah awal daripada kejayaan Islam. Awal daripada kejayaan syariat Nabi Muhammad saw. Akhirnya mereka semua setuju dan mereka berbangga sehingga dikatakan hari pertama Nabi hijrah itulah awal tahun. Kapan itu? tanggal 1 Muharram. Nah, itu ditentukan di situ. Jadi awal awal tahun. Nah, jadi Nabi SAW itu ketika hijrah itu kan Rabiul Awal. Ya kan? Tanggal 1, tanggal 8 sampai ke bagi tanggal 14 sampai di Madinah. Ah, akhirnya mereka setuju dijadikan tahun Nabi hijrah itu adalah tahun pertama dalam Islam. Jadi tahun itu ternyata 10 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Karena Nabi SAW masa dakwahnya itu adalah 23 tahun. 10 tahun di eh, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madi, di Madinah. Nah, jadi ketika hijrah, maka itulah dijadikan tahun pertama Hijriah. Kenapa dipilih karena tahun hijrah ini dipilih dan dikembalikan, dinisbahkan kepada hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam hijrahnya Nabi itu luar biasa banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, mari kita kenang bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi SAW hijrah? Kenapa kok Madinah yang dipilih? Kok bukan Indonesia gitu loh. Maka dikatakan di sini bahwasanya setiap nabi itu hijrah Nabi Ibrahim hijrah, ya kan? Nabi Musa juga hijrah, Nabi Shu'aib hijrah, nabi-nabi semuanya hijrah, Nabi Muhammad juga hijrah, diperintahkan untuk hijrah, termasuk daripada ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya dan perintah-perintah Allah kepada seluruh nabi untuk berhijrah. Alhamdulillah kalian berhijrah dari rumah kalian menuju ke pondok. Dari masa jahiliyah di rumah kalian menjadi Muslim yang benar-benar. Sehingga pulang kalian ke rumah dalam keadaan wajah yang lain, akhlak yang lain, pribadi yang lain. Yang tadinya orang tuanya muak, yang tadinya orang tuanya bosan melihat wajahnya, sekarang sudah dirindukan. Karena Pak wajahnya terang menderang dengan cahaya. Akhlaknya luar biasa yang tadinya berani menantang orang tua sekarang menciumi kakinya orang tua. Bakti sama orang tua. Yang tadinya nggak bisa ngaji sekarang bisa ngaji. Yang yang tadinya bikin malu keluarga sekarang bikin bangga keluarga. Nah, nah, itu perlunya hijrah itu seperti itu. Itu maksudnya hijrah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk hijrah dan sangat menunggu-nunggu kapan diperintahkan untuk hijrah. Kenapa? Nabi Muhammad selama belum ada perintah, beliau tidak meninggalkan kota Makkah. Kenapa demikian? Karena itu adalah sebuah tugas. Jadi sebuah tugas itu, selama itu tugas datangnya daripada Allah Swt. maka itu adalah sebuah kemuliaan yang harus dijalankan. Nabi tidak peduli. Nabi dilempari sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi ketika dakwah Ketika sujud, nggak ada salah, nggak ada apa. Mereka menimpakan kotoran unta yang sudah berada di tempat sampah lebih daripada tiga hari. Bisa dibayangkan baunya bagaimana. Mukanya Nabi diludahi dari dekat. Lehernya Nabi diikat dengan ridak yang sangat kasar. Itu berkali-kali sudah. Bahkan itu dilakukan di depannya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang masih kecil. Sehingga Sayyidatuna Fatimah itu dari semenjak kecil itu susah terus susah berpisah dengan ibunya, susah berpisah dengan saudara-saudara perempuannya, susah men menjalani kehidupan yang begitu getirnya bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau itu tetap sabar. Sehingga ketika Nabi SAW itu ditimpakan di atas kepalanya ketika sedang sujud kepada Allah SWT, kotoran binatang yang sudah berada di tempat sampah berhari-hari, maka tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang mendekat untuk menyelamatkan, membersihkan kepala dan wajah Nabi Muhammad SAW dari kotoran tersebut. Bayangkan. Nabi sedang sujud, kemudian diambil tempatnya kotoran unta. Jadi unta itu kalau mereka, orang-orang Arab itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang. ya dimakan itu dagingnya, gajinya. Tapi tempat kotorannya itu dibuang. Kalau kita tidak, kita emang orang-orang yang suka mubazir tidak suka mubazir. Sehingga apa daripada dibuang begitu saja, kita cuci bersih. Setelah kita sucikan, kita goreng, kita makan. Jadilah babat. Ya kan? Kalau orang Arab itu dibuang. Sehingga apa? ah itu yang tempatnya babat itu, tempatnya kotoran unta itu, itu dibuang di tempat sampah sudah berhari-hari. Diambil, dibawa di atas kepala Nabi yang sedang sujud kemudian diburaikan setelah disobek dengan pisau sehingga terburai semua isinya di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi, tapi lihat bagaimana Allah Taala tidak melihat, Allah Taala melihat. Tapi itu harus dilakukan, harus sabar terus menjalani. Kenapa? Setiap segala macam kesulitan nanti pasti Allah akan memberikan kebaikan. Apakah Allah tega? Ini adalah kekasihnya sebaik-baik kekasihnya yang karenanya semua alam semesta kita pun juga tercipta. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala itu membiarkan beliau semacam itu. Karena memang harus seperti itu. Kalau ingin dekat pada Allah Ta'ala, semacam itu caranya. Nggak ada orang dekat pada Allah Ta'ala dengan enak-enak. Mau kemana? Mau pergi ke orkesan. Untuk apa? Mau dekat kepada Allah. Nggak ada orang seperti itu. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, Khufatil jannatu bil makarih yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak, tidak enak. Mondo enak enggak? Enggak, tapi karena ingin enak jadi dienak-enakan. Ya kan? Enakan mana sekarang setelah kita merasa enak? Enakan mana sekarang? Di rumah apa di pondok? Hmm, kalau di rumah masih memilih di rumah, ah berarti masih kurang bersih hatinya. Kenapa enakan di sini? Pertimbangannya cuma satu. Di sini alhamdulillah jauh dari maksiat. Dengan kita jauh dari maksiat berarti kita dekat kepada siapa? Allah. Berarti kita dekat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW itulah maksudnya. Nggak ada kenikmatan lebih daripada itu. Kamu ingat nggak waktu tahajud di pondok sama tahajud di rumah? Nikmatan mana? Baca Quran di pondok sama baca Quran di rumah. Hadir pengajian di depan televisi di rumah sama hadir pengajian di sini. Enak mana? Nah, nah, enak paling enak pondok ini yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fi fiha. Jangan dikatakan penjara suci. Enggak, tidak ada penjara suci. Penjara enggak ada yang suci. Penjara itu menyakitkan. Ini bukan tempat yang menyakitkan. Menyedihkan. Ini bukan tempat menyedihkan. Kita lihat saja, lihat coba lingkungannya seperti villa kok. Ya kan? Indah. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan lebih dari itu nanti di surga. Nah, oleh karenanya kita niat belajar di sini untuk apa? Untuk meniru ahlaknya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Melewati dunia yang penuh dengan bencana, penuh dengan ketidakenakan ini dalam keadaan sabar, dalam keadaan mengikuti aturan Allah SWT. Bukan mengikuti aturan diri kita dan hawa nafsu kita, tidak. Nah, itu. Kemudian sampailah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk supaya sahabat-sahabatnya berhijrah. Pertama kali diawali dengan hijrah ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia kalau sekarang ini, Habasyah itu. Dua kali kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk pergi ke sana. Tapi tidak ada perintah kepada Nabi untuk hijrah ke sana. Sampai kemudian ada perintah lagi untuk hijrah. Kemana? Ke Madinah. Sehingga ketika ada perintah hijrah itu, di dalam hatinya Nabi disangkanya hijrahnya itu pergi ke Hadramut. Tahu-tahu diperintahkan Allah Ta'ala pergi ke Yasrib. Nah, sehingga apa? Hamun Nabi layong kotik. Yang terotak di dalam hati Nabi itu, itu tidak akan terputus. Diteruskan oleh cucunya. sehingga Ahmad Al-Muha Al-Muhajir. Dan dikatakan lagi, Dikatakan oleh para ulama para daripada kalangan Alawiyin bahwasanya hijrah keluarga Nabi, cucu Nabi yang ketiga adalah Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita pergi keliling dunia dari mulai jazirah Arab maupun Eropa, Amerika, Asia ternyata memang yang terbaik itu adalah Indonesia. Orang-orangnya Indonesia. Nggak ada orang seperti Indonesia. Husnudunnya baik, akhlaknya itu baik, menghormat pada ulama itu baik. Kadang-kadang kita itu kita pernah hijrah, e, bukan hijrah, dakwah ke Malaysia. Kita pernah mengunjungi beberapa negara Islam, bertemu dengan orang-orangnya dari berbagai negara. Ternyata yang paling baik itu adalah orang Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Kita semua di bawah naungan Ahlul Bait. Kita semua di bawah naungan para wali songo cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperagakan oleh orang Indonesia kalem, lembut, berakhlak yang baik itu adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormat kepada tamu luar biasa. Di mana itu? Di Indonesia. Oh, sama tamu luar biasa. Tapi kan negara lain nggak seperti di Indonesia. Untuk dakwah, Masya Allah, sambutannya luar biasa. Cinta para ulama, Masya Allah, sambutannya luar biasa. Tidak ada seperti di Indonesia. Oleh karenanya pantas jika kakek kakek para habaib itu memilih Indonesia sebagai tempat hijrah mereka. Dengan didikan mereka, akhirnya mereka itu berubah sedikit demi sedikit sampai bermoral dengan akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kata lain yang kita patut untuk ucapkan kecuali kata Alhamdulillah. Nah, kalau ada anak-anak santri yang bukan dari negara sini, jangan tersinggung. Ini kan berdasarkan, berdasarkan pengalaman Ustadz sendiri dan juga beberapa para habaib, para dai yang berkeliling pernah ke India, pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke Suriah, ke Mesir, ke Turki, ke, ke Haromen. Paling enak enak di Indonesia. Jadi orang itu baik-baik kalau mau kawin murah. Kalau mau kawin di Saudi itu mahal. Kalau di Saudi Saudi itu paling murahnya maharnya itu adalah 10.000 ribu real, berarti 27 juta. Kawin di Indonesia 100 ribu jadi. Iya kan? Nah, iya kan tuh. Hem, Jadi ahlaknya baik-baik. Apalagi ulama Udi Sanjung. Kita kalau kemana-mana, kalau di daerah-daerah yang belum tahu, yang baru baru kedatangan Ustadz. Nah, itu heboh kedatangannya kita. Seperti waktu ke Pangkalan Bun kemarin, itu polisinya itu datang. Menyambut sampai ke pesawat. Turun pesawat sudah disambut di Bangkalan Bun. Udah itu dikarak dari pesawat sampai ke tempat VIP itu dikarak. Nah, jadi mungkin pertama kali dibuat apa dikarakan itu tola al badru alaina itu itu di airport itu baru pertama kali itu kali kita. Tapi kita senang, kita nggak nggak menyangka gitu loh. Itu terjadi di negara lain nggak bakal terjadi. Polisinya datang, kepala polisi malah yang datang, pejabatnya juga datang, Orang-orang tokohnya juga datang menghormati. Ustaz pernah dakwah di negara lain. Begitu saat tiba, sampai di bandara di tempat itu, eh nggak ada yang jemput. Tak tunggu lama. Satu jam baru datang yang jemput. Maaf Ustaz, saya ketiduran katanya. Loh, tiduran. <laughs> Sudah ah. Hanya sudah dakwah ke sana. Nggak ada yang seperti ini ribuan orang yang hadir, masya Allah. Di sana yang hadir cuma sedikit. Kemudian pulangnya parah lagi. Bukannya Ustaz diurusi tiketnya, ini enggak. Turunkan sampai mobil saja. ustadz turun dari mobilnya sudah. Mas, salam. <laughs> eh, nah, tapi kita dakwah mau gimana lagi? Kita harus sabar aja kita ke sana dan nggak tahu caranya kita tanya-tanya sampai kita bisa dapat masuk ke pesawat. Begitu masuk pesawat, alhamdulillah mau masuk ke Indonesia lagi. Memang nggak ada seperti Indonesia, alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Jadi Indonesia itu luar biasa, seimbang dunianya sama agamanya seimbang. Kalau di tempat-tempat lain kadang-kadang dunianya lebih kuat daripada agamanya. Saya pernah lihat di negara lain itu kalau meninggal, ada orang meninggal itu yang ngantar itu 12 orang. Itu pun harus dijemput, kalau nggak dijemput nggak datang. Kita alhamdulillah masih 40 orang lebih itu ada gitu loh. Nggak ada yang di bawah 40 orang itu jarang kita pernah lihat, pernah dengar saja nggak gitu loh. Alhamdulillah. Nah, itu hijrah. Sampai kemudian sahabat-sahabat Nabi itu diperintahkan untuk hijrah. Sahabat-sahabat Nabi ketika berhijrah mereka meninggalkan semuanya, mengorbankan semuanya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan hartanya, dipertaruhkan nyawanya. Kenapa? Perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ah, gimana kalau semua kita diperintahkan untuk hijrah? Alhamdulillah nggak ada hijrah lagi. Kalau diperintahkan untuk hijrah, kira-kira bagaimana kita harus kita harus tinggalkan Indonesia yang begitu kita cintai, negeri pertiwi kita ini? Nah, Alhamdulillah kita eh, tidak ada perintah hijrah lagi. Nah, tapi hijrah yang ada sekarang ini adalah hijrahnya kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah kita dari masa jahiliyah kepada masa yang penuh terang menderang. Hijrah daripada akhlaknya setan menjadi hijrah kepada akhlaknya Nabi Muhammad Muhammad hijrah dari keadaan yang direstui, didorong, disanjung, diridoi oleh setan, berubah berhijrah kepada keadaan yang diridui, yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah yang harus kita lakukan. Kemudian di antara mereka ada hijrah sendiri-sendiri, ada yang rombongan-rombongan. Tapi nggak ada yang terang-terangan, semuanya sembunyi-sembunyi kecuali satu orang. Siapa yang kita banggakan, yang kita cintai, yang kita harap semoga kita masuk surga bersama beliau. Siapa dia? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau itu mau berangkat hijrah, apa yang dilakukan? Diselempangkan pedangnya di depan. Diselempangkan anak busurnya di belakang. Selempangkan tombaknya. Pakai tongkat juga diselempangkan di situ dengan gagah berani, tinggi orangnya, kekar badannya. Ya masuk ke Makkah, kemudian dia itu bertawaf sebanyak tujuh kali, lalu sholat di makam Ibrahim setelah sholat, dia de dekati itu orang-orang gures yang duduk-duduk itu, melihat dia. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, tunggulah aku di balik lembah ini. Hadanglah aku di balik lembah ini. Diam semuanya. Ketakutan. Enggak hmm, tanggung-tanggung saya Umar. Pedangnya, tombaknya, anak busurnya, tongkatnya pun dibawa taruh di sini semuanya. Hmm, nah, itulah pemberani. Itulah pencinta Nabi Muhammad SAW. Yang semacam itu dicaci maki. Yang semacam itu dicaci maki oleh orang. Enggak pantas sama sekali. Nah, ini yang berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mencintainya. Bahkan kita selalu berdoa. Semoga kita termasuk yang bersamanya kelak di surga. Sehingga beliau berangkat bersama 20 orang. Ada juga yang berangkat sendiri. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Seseorang yang dulunya miskin tapi kemudian menjadi kaya. Ketika dia itu mau keluar dihadang oleh orang Gures. Ha, ah, kamu enak-enak setelah kamu itu datang ke kota Makkah dalam keadaan miskin, kamu sekarang banyak uangnya, kamu mau bawa hartamu untuk meninggalkan kota Mekah dengan agama Muhammad. Tidak kami biarkan. Akhirnya apa? Akan dibunuh dia. Katanya saya Suhaib, ah gini aja, kita buat perjanjian. Bagaimana kalau sama engkau biarkan aku pergi ke hijrah, ke Madinah, untuk mentaati perintah nabiku, dan kau ambil semua hartaku itu. Dimimingi harta, senang mereka. Tinggal baik. Akhirnya apa? Diambil rumahnya, diambil tokonya. Bahkan Sayyidina Suhaib ini sempat menyimpan emas di bawah tanah. Di depan pintu rumahnya. Kata dia, nanti kamu kalau pergi depan pintu rumahku, kamu gali. Di situ ada, aku simpan situ beberapa keping emas. Dia nggak takut kehilangan hartanya, nggak takut. Asalkan dibiarkan dia itu bertemu dengan Nabi Muhammad, melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad, ditukar berangkatnya dia dari Makkah ke Madinah itu dengan seluruh hartanya diambil oleh orang Quraisy. Apa kata Nabi Muhammad? Tijaratun rabihah, tijaratun rabihah. Ini adalah sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Begitu pertama kali masuk ke Madinah bertemu Nabi Muhammad dipeluk oleh Nabi Muhammad. Bakhin bakhin laka ya Suhaib. Beruntung-beruntung kau sehingga dia itu kaya. Begitu dia maka kaya. Begitu dia meninggalkan Madinah, dia nggak bawa apa-apa. Kecuali pakaian yang dipakai itu. Nggak usah tanyakan. Dia nggak mandi, nggak apa. Bayangkan, 8 hari. Pakaian satu yang dipakai sama dia gitu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad dicium, dipeluk sama Nabi Muhammad SAW gitu. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW gitu. Itu Suhaib Ar-Rumi. Ada lagi sahabat-sahabat yang lainnya yang dia berangkat bergelombang, bergerombongan-berombongan, ada yang sendiri-sendiri. Sampailah ada perintah dari Muhammad untuk Nabi untuk, ada perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad berangkat. Saya bakal kenapa nggak berangkat? Dia nunggu-nunggu. Barangkali diajak oleh Nabi Muhammad sebagai temannya, alangkah gembiranya. Semua sahabat Nabi itu berharap demikian. Saya bakal berdoa terus, ya Allah jadikan aku sebagai yang menemani Nabi Muhammad untuk berangkat hijrah nggak kesampaian seluruhnya suruh berangkat berangkat semuanya kecuali Abu Bakar tunggu tunggu sampai ada kabar daripada Allah SWT. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedang duduk-duduk bersama putranya Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma, tiba-tiba Nabi Rasulullah nggak seperti biasanya datang pada waktu malam. Datang pada waktu malam dalam, dalam keadaan tergesa-gesa. Telah datang perintahnya, telah datang perintahnya aku melaksanakan hijrah. Pertama kali diucapkan oleh Syekh Bakar, "Ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah, as-suhbah ya Rasulullah. Biarkan aku menemani ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, "Gal, iya, engkau yang menemani aku." Gembiranya Syekh Bakar sampai meneteskan air mata. Luar biasa. Aku sudah menyiapkan ya Rasulullah dua ekor unta yang aku gemukkan, aku pelihara supaya enak dinaiki oleh engkau bersama aku nanti pergi Madinah. Itu Syekh Bakar Siddiq yang mengorbankan segalanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu bersiaplah, malam ini juga kita akan berangkat. Keluar dari Mekah. Akhirnya disiapkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma disiapkan semua. Persiapannya sudah lengkap semuanya. Sedangkan Nabi Muhammad kembali ke rumahnya untuk mengurusi Aku dititipi dengan titipan ini oleh orang ini oleh orang itu. Siapa yang diberikan tugas? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba lihat Nabi Muhammad. Dalam saat-saat yang genting pada saat itu. Kenapa dikatakan genting? Karena pada saat itu sudah diputuskan suatu keputusan. Karena orang-orang Gures mereka semuanya merasa galau. Mereka merasa kacau pikirannya. Islam terus tambah berkembang. Bahkan yang sekarang berada di Madinah. Berkatnya sahabat-sahabat Nabi berada di Madinah. Banyak di antara mereka juga masuk Islam. Akhirnya mereka bingung, bikinlah mereka rapat paripurna. Yang dihadiri oleh tokoh najat Siapa tokoh najat itu? Iblis. Disebutkan di situ seperti itu, seperti tokoh najat gitu. Nah, siapa tokoh najat Tokoh najat yang di sana itu. Yang benci berahlul bait, yang benci pada para habaib, yang gak mau maulutan, yang nggak mau tahlilan itu. Iblis itu menyerupai salah satu orang daripada mereka. Bagaimana ini? Tidak ada jalan lain, harus dibunuh Muhammad. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak terus akan berkembang agamanya ini. Siapa yang berani membunuhnya? Dia dari Gobilah, Quraisy. Akhirnya dia yang mengatakan kalau begitu kamu ambil dari setiap gobilah gobilah itu beberapa pemuda-pemuda yang berani yang beringas jadikan satu Nah, sehingga apa? Pukullah dengan satu pukulan Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kalau sudah dipukul oleh semua gobila, maka gobila Bani Hashim tidak mungkin dia itu akan melawan mereka semuanya. Sehingga akan membiarkan Nabi Muhammad dalam keadaan meninggal begitu saja. Mereka mengatakan, setuju, setuju, semuanya setuju. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lainnya, Abu Tomang dan sebagainya itu semua. Semuanya setuju. Akhirnya dipilih pemuda-pemuda pemberani yang gagah, yang beringas suka minum-minuman itu, Sempatan, Nah, kamu kan dicegah sekarang oleh Nabi Muhammad disalahkan terus. Karena kalau kalian dilarang untuk berzina, dilarang untuk minum khamar, sekarang saatnya mau nggak kalian untuk membunuh Nabi Muhammad? Mau. Oh, emang kemauan mereka seperti itu dulu. Akhirnya dipilih 100 orang. Dengan persenjataan yang lengkap. Mereka mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. 100 orang mengepung rumahnya Nabi Muhammad. Yang lainnya disuruh diperintahkan di pinggir-pinggir jalan, di ujung-ujung jalan, semuanya ditutup. Blokade. Dengan blokade yang yang penuh semuanya. enggak dibiarkan satu jalan pun lewat. Nabi Muhammad berada dalam rumah. Nabi Muhammad dalam keadaan genting semacam itu masih ingat. Ini titipannya orang banyak pada diriku. Nabi Muhammad itu kita heran ya. Nabi Muhammad itu dibungsuhi oleh mereka. Tapi kalau mereka itu mau menitip sesuatu, amanat, itu dititipkan pada Nabi Muhammad SAW. Karena pasti aman. Tapi kalau nitip pada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya itu, hilang. Diambil sendiri, dimakan sendiri. gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad aman. Sehingga apa, Sina Ali, engkau di sini. Tunggu sampai selesaikan. Ini punya fulan, tulis. Ini punya fulan, tulis. Sampaikan semuanya amanat ini dan engkau menggantikan aku di tempat tidurku. Pakailah jubahku yang hijau ini, selimutku yang hijau ini, pakai. Coba, berani, ditutup kepalanya. Sehingga orang itu begitu masuk harusnya langsung dihujamkan dengan pedang, mati gitu. Itu itu yang akan terjadi seperti itu. Fem, tapi lihat bagaimana seorang pemberani ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajah. Untuk Nabi Muhammad biarkan aku mati. Untuk Nabi Muhammad, apapun aku akan korbankan. Nah, ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Harusnya kita semacam itu juga. Untuk kecintaan kita pada Nabi Muhammad, apapun kita lakukan, kita tidak akan dibunuh. Kita hanya akan dimusuhi. Untuk kita melaksanakan syariat Islam ini, untuk membantu agamanya Nabi Muhammad SAW ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Umar Abi Umar bin Hafid tadi. al Yom nahnu nansuru da'watar rasul wa ghadan saufa nurafiquhu fil akhirah. Hari ini kita akan membantu memperjuangkan agamanya, tapi nanti di akhirat kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Nggak mau? Mau apa nggak mau? Nah, sekarang waktunya. Ayo, kita sedikit-sedikit saudara kita yang nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Saudara kita yang pacaran, kasih nasihat. Saudara-saudara kita yang tidak sholat, suruh sholat. Eh, ah, jadi seperti itu. Untuk apa? Membantu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sangat risau. Nabi Muhammad itu terganggu pikirannya kalau melihat umatnya itu berada di dalam neraka. Nggak mau dia. Nabi Muhammad tidak mau. Tapi maunya seluruh umatnya Nabi Muhammad. Yang ada di pesantren luar. maupun di luar sana. Semuanya itu masuk dalam agama, dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya Nabi Muhammad. Ayo kita bantu. Siap? Dengan cara yang baik, dengan mau itu hasanah, dengan hikmah insya Allah kita bisa menuju ke sana. sana. Apakah takut Nabi Muhammad? Enggak takut. Kenapa? Jangan pun Nabi Muhammad, para wali pun tidak pernah merasa takut dalam hatinya. Sesuai dengan apa yang diajarkan selalu, yang selalu diulang-ulang dalam roti atas bismillah amanna billah wa mayu'min min billah la khawfun. bismillah dengan nama Allah kami beriman kepada Allah dan orang kalau sudah beriman pada Allah, maka tidak ada rasa takut sama sekali. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu wahai Muhammad daripada seluruh manusia. Enggak ada rasa takut sedikit pun tidak ada. Sehingga ketika mereka semuanya berkeliling mengelilingi Nabi Muhammad, mengelilingi rumah Nabi Muhammad yang kecil itu, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk baca Yasin. Bacalah beliau Yasin dari ayat pertama sampai ayat sembilan. Ayat sembilan apa? Wajahna min baini aidihim, min halfihim faksinahum fahum. Aku jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka juga ada penghalang, sehingga aku, kami jadikan mereka semua tidur, sehingga mereka tidak melihat apa yang terjadi. Diperintahkan saya Fatimah, saya Fatimah ambilkan tanah diambil tanah dipegang oleh Nabi SAW. Syahati luju, syahati luju, syahati luju. Celakalah wajah-wajah kalian itu. Lagi tidur, tidur semuanya. Begitu dibaca oleh Nabi SAW, tidur semuanya. Ini mujarab ini. Kalau kita takut pada sesuatu, baca ini. Wajalna min saddam min saddam wa syainah wa lasurun. Ingat tapi ya, jangan dibaca ketika kamu takut kepada saudara Nafisa. Atau takut pada satpam dan sebagainya, jangan dibaca itu. Hanya nah, nanti satpamnya tidur gimana? Hmm, ah, jadi dipakai digunakan untuk yang baik-baik sa saja. Diambil tanah untuk apa? Untuk menghilangkan mereka. Itu tanah taruh di atas kepalanya oleh Nabi Muhammad taruh di atas kepalanya semuanya itu. Siandel loh. Hmm. Nah, kamu nunggu aku mau bunuh aku ternyata kamu semua tertidur. Akhirnya apa? Begitu Nabi Muhammad sudah keluar, hanya mereka terbangun. Nah, gimana Muhammad? Kita kok tidur? Kamu kok tidur? Ya, kamu juga kok tidur gitu. Semuanya lain. Eh, akhirnya siapa yang bangun nih? Iblis. Celaka dia, kesian dia. Eh, kenapa? Gak berhasil. Rencananya gak berhasil. Mau bunuh Nabi Muhammad gak berhasil. Disangkanya berhasil seperti ketika membunuh Sayyidina Zakaria alaihissalam. Coba lihat bagaimana Sayyidina Zakaria. Dikejar-kejar oleh umatnya sampai diperintahkan oleh Allah Taala masuk ke dalam pohon, masuk dalam pohon. Iblis mengatakan, "Nah, di sini loh." Nabi Zakaria bersembunyi. Kalau kamu nggak percaya, digergaji saja pohonnya ini. Digergaji, begitu digergaji keluar darahnya. Fem, ketika itu beliau merasa kesakitan luar biasa. Di saat itulah beliau akan berteriak dikatakan oleh Jibril, "Jangan kau berteriak. Kalau kau berteriak maka kau akan dihapuskan daripada Diwanul Ambia. Dia rasakan itu semuanya ketika digergaji itu sampai putus semuanya badannya itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan dia tidak mengeluh sama sekali. Itulah harusnya kita. Bukan dengan kehendak kita, kehendak Allah. Dia Sayyidina Abu Bakar, meninggalnya diracun. Sayyidina Umar, karena berkat racun yang pernah dimakan bersama Nabi Muhammad. Ingat kan? Ketika seorang Yahudi yang datang membawa kambing yang sudah diracuni, dibubui racun. Berapa belas orang sahabat Nabi langsung meninggal dunia. Sementara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Nabi Muhammad SAW masih masih sehat, masih hidup. Tapi menggerogoti kesehatannya racun itu. Sampai kemudian sedikit demi sedikit sampai Nabi itu sakitan, sampai kemudian meninggal dunia karena racun itu. Begitu pula saya Bakar Dia tidak Umar bin Khattab meninggalnya bagaimana? Ketika sholat dihujam, ditusuk dengan pedang. Sampai itu pedangnya itu tembus di depan. Ketika Sayyidina Umar itu meminta pada saat itu aku minta susu, diminta di, minum. Begitu dia minum susunya, susunya keluar dari lubang yang ada di perutnya itu. Lihat Sayyidina Utsman Dibunuh. Dia tidak melawan. Berdiam. Ketika Sayyidina Utsman itu akan dibunuh oleh mereka itu pada hari itu juga, malam itu juga bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya itu baca Quran. Dia nggak mau dirinya itu menjadi sebab fitnah, nggak mau. Sukanya itu mengalah terus, mengalah terus. Itu Sayyidina Utsman. Sehingga pada saat itu datang Nabi Muhammad di dalam mimpinya dan dia mengatakan ketika baca Quran dia ketiduran di dalam mimpi Nabi Muhammad. Lalu ya Utsman, apa yang kau mau? Kalau kau mau, Allah Ta'ala akan mengatasi seluruh orang-orang yang akan membunuhmu itu. Tapi kalau engkau juga mau, hari ini engkau berbuka bersama aku nanti. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lebih memilih berbuka bersamamu." Karena setiap hari beliau itu berpuasa, puasa dahar. Akhirnya apa? Dia bangun dan tersenyum. Karena apa? Berarti hari ini adalah hari kematianku. Dia tetap membaca Quran. Datang orang itu nggak dipedulikan dia tetap baca Quran. Hmm. Diperintahkan itu semua budaknya diletakkan untuk menjaga semua budaknya itu ada berapa ratus berapa puluh orang itu itu menjaga Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman orang kaya budaknya banyak pada saat itu dia mengatakan yang tidak membantu aku yang tidak melawan untuk membentengi aku, maka dia itu merdeka karena Allah SWT. Yang membiarkan, dia merdeka. Tapi yang melawan, dia nggak merdeka. Coba lihat. Sampai digitukan budak-budaknya. Dihadapi kematian itu. Karena datangnya pada Allah SWT. Dia bermuamalah dengan Allah SWT. Sayyidina Hasan oleh Sayyidina, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta Sayyidina Hussein saudaranya diperintahkan untuk menjaga Sayyidina Utsman Ya, itu lihat bagaimana cintanya antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Kok mereka-mereka itu sampai menghina, merendahkan keluarga Nabi sampai mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu telah merampas haknya Imam Ali? Sekeji itukah Ahlul Bait cinta kepada dunia hanya hanya karena dunia sampai mereka itu begitu? Enggak bakalan. Dunia itu tidak berharga untuk Ahlul Bait. Yang namanya kedudukan tidak berharga, itu kedudukan itu termasuk daripada dunia, tidak berharga kepada Ahlul Bait. Sayyidina Ali berapa tahun? sebelumnya itu hidup dalam keadaan kemiskinan tapi tidak pernah mengeluh. Nah, itulah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tega-teganya mereka mengatakan Sayyidina Fatimah itu maruk dengan warisan Nabi yaitu apa? tanah Fadat. Sayyidina Ali juga maruk harusnya menjadi seorang khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu menghinakan Sayyidina Abu Bakar, menghinakan Sayyidina Umar, menghinakan Sayyidina Utsman bin Affan yang begitu dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak mungkin Sayyidina Ali itu benci pada Sayyidina Umar. Masa orang benci kemudian dikawinkan putrinya dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu yang dikatakan musuhnya itu, yang dikatakan dua tawud gures katanya. Jadi dua penjahatnya orang gures, yaitu apa? Abu Bakar dan Umar, kata mereka itu. Siapa Umar itu? Sayyidina Umar itu adalah mantunya Sayyidina Ali. Dikawinkan dengan putrinya, hasil daripada perkawinannya sendiri dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra yang bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu istrinya siapa? Saya Umar bin Khattab. Coba lihat. Oh, dia ngawinkan itu karena dia takut kepada Umar bin Khattab. Saya Ali takut? Saya Ali takut? Ingat nggak waktu dia itu berperang melawan di dalam peperangan Khandaq, Amr bin Abdiwud dia itu pernah membunuh seribu orang lebih. Pemberaninya orang Arab. Ketika itu dia menantang kepada Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang berani berdua dengan aku? Ditanya oleh Nabi, siapa di antara kalian yang mau berduel dengan dia? Diam semuanya, menundukkan kepalanya semua. Tahu siapa Amr bin Abdul Wud? Kalau sekarang itu dikatakan itu Mike Tyson gitu loh. Siapa yang berani menghadapi Mike Tyson? Diam semua tahu Mike Tyson siapa? Sayyidina Ali yang masih muda itu mengatakan, "Enggak ya Rasulullah, aku Nabi SAW tidak melihatnya. Tidak menghiraukannya. Tanya lagi para sahabat-sahabat yang lainnya. Siapakah di antara kalian yang berani menghadapinya? Lagi-lagi menundukkan kepala semua takut semuanya. Emang jelas, emang terkenal emang si Amr, eh, si Amr bin Abdul Buat ini. Lagi-lagi memaling matan gali. Aku ya Rasulullah. Karena nggak ada yang berani, nggak ada yang berucap aku lagi selain Imam Ali, maka dipanggil oleh Nabi SAW. Dikasihkan pedangnya Nabi pada beliau. Yang bernama Zul. Fikor. Kemudian imamahnya Nabi SAW taruh di atas kepalanya. Lawanlah dia. Di saat itulah, maka ketika dia yang diberikan oleh Nabi untuk melawan Amr bin Abdul Wud Sayyidina Ali yang masih muda, mereka katakan, eh, kamu berikan anak yang masih bau kencur ini. Katanya. Akhirnya apa? Sayyidina Ali mengatakan, Gal'ana alladhi am sammatni ummi haidara. Akulah yang dikatakan oleh ibuku, dinamakan oleh ibuku, aku adalah seekor macan. Akulah orangnya. Hmm. Walaupun aku kecil, tapi aku ini macan. Gitu. Kamu berani kepada aku, ayo silahkan. Akhirnya dia berduet, itu si Amal berduet itu berangkat naik kuda dengan dengan apa kecepatan yang sangat tinggi dia itu akan menebas Sayyidina Ali. Begitu dia tebasannya nggak kena, diilas oleh Imam Ali, akhirnya kakinya kudanya itu ditebas oleh Imam Ali, Putus dua-duanya. Akhirnya terjerembab dia jatuh. Terjerembab jatuh, dia cari pedangnya. Begitu dia lihat kepada Imam Ali, langsung ditebas dari atas sampai ke bawah. Belah jadi dua. Hmm, itu, saya Ali bin Abi Thalib. Terbelah jadi dua langsung. <laughs> Nah, jadi nggak nanggung-nanggung. Itulah Imam Ali karamallahu wajah. Kemudian, saya kemana tadi? <laughs> Memang. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak ada rasa takut. Sedikit pun tidak ada rasa takut. Akhirnya Nabi berangkat. Malam itu berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar. Diam-diam. Coba lihat Sayyidina Abu Bakar itu. Jalannya. Padahal dia sudah tahu. Jangan takut, wahai Abu Bakar. Jangan takut. Allah bersama kita. Dia masih lihat ke belakang, lihat ke belakang gitu. Nanti kadang-kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri. Kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Kayak orang bingung. Karena memang bingung dia. Karena apa? Memikirkan bagaimana keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling sering mengatakan fidaka abi wa ummi ya Rasulullah wa nafsi. Demi untuk kamu keselamatanmu ya Rasulullah, biarkan aku meninggal, biarkan ayahku meninggal, ibuku meninggal, aku nggak peduli, yang penting kau selamat. Itulah Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang pernah suatu waktu dari cintanya Sayyidina Abu Bakar pada Nabi Muhammad SAW suatu waktu dia itu ingin makan, lapar. Akhirnya kata Nabi Muhammad kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ingin pulang ke rumah untuk makan. Silakan. Pulang ke rumah. Sudah disiapkan sama istrinya makan. Oh, itu dia mau masuk. Ingat pada Nabi SAW. Taruh lagi, balik lagi Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah melihat ada orang yang pulang makan secepat ini engkau balik kembali. Gal iya wahai Rasul, aku tadinya itu mau makan. Begitu aku makan, aku mau akan memasukkan suapan itu ke dalam mulutku. Aku teringat wajahmu, wahai Nabi. Timbullah kerinduanku yang luar biasa kepadamu. Sehingga kalau semua aku teruskan aku makan dan mengunyahnya, maka niscaya aku akan gila karena aku cinta, aku akan aku e, sibuk pikiranku dengan rindu kepada kamu. Itulah yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardo yang menemani Nabi dari semenjak eh, semenjak muda. Itu Abu Bakar Siddiq. Beliaulah ini katakan Nabi Muhammad SAW, setiap orang daripada sahabat Nabi, ketika aku panggil dia untuk memeluk agama Islam, pasti ada keraguan. Kecuali satu orang. Siapa dia? Ya pernah ada keraguan. Langsung dia itu masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Miraj, maka seluruh sahabat Nabi ada keraguan. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang keraguan, tapi Islam Abu Bakar tidak ada keraguan. Ketika disampaikan tentang Islam Mi'rajnya Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, benar itu dijawabkan Nabi oleh Muhammad. Galia ya benar, akal begitu aku percaya. Hmm. Sehingga apa? Dia datang kepada Muhammad Galia ya Rasulullah, aku pernah ke Baitul Maqdis. Coba ceritakan padaku bagaimana pintunya, bagaimana jendelanya dan sebagainya. Oh dia begini-begini. Kata Nabi Rasulullah. ketika ditanya masalah itu, maka seakan-akan tampak seluruhnya dengan jelas di depan mataku. Apa kata Nabi Bakar? Ya Rasulullah, aku tidak bertambah terhadap dirimu kecuali keyakinan, keyakinan, keyakinan. Akhirnya mereka kece, kecewa karena maksudnya, nah itu loh teman kamu itu ngaku-ngaku yang enggak-enggak sekarang. Lagi-lagi sama maksud enggak, dia ngomong apa? Dia katanya saat itu juga dia berangkat untuk ke Baitul Maqdis. Pada malam itu juga dia berangkat ke Sidratul Muntaha sampai ke langit yang ketujuh dan sebagainya. Bukankah ini adalah sesuatu yang gila yang dia lakukan katanya? Enggak. Katanya dia bukan enggak, ini bukan sesuatu yang gila. Benar dia mengatakan begitu? Benar, aku percaya. Hmm, itu saya Abu Bakar Sid sedih. Akhirnya apa kata Muhammad SAW? Kenapa kau seperti orang bingung? Karena di depanku, karena di belakang, karena di kanan, karena di kiri. Iya Rasulullah. Aki ini ketika aku berada di belakangmu, aku teringat, eh, jangan-jangan ada musuh yang ada di sebelah kanan. Aku berada di kanan. Lalu teringat lagi, Jangan-jangan ada yang dari depan. Takut sampai di dilepaskan busur kepada kamu. Aku berada di depan. Kemudian teringat lagi. Jangan-jangan ada di sebelah kiri. Aku pergi ke sebelah kiri. Terus begitu Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa jawaban beliau? Ketika beliau itu berangkat sudah mau masuk ke Gua Sur. Tempat Nabi SAW bersembunyi di, di gua itu selama tiga hari, tiga ma. Ketika mau masuk, Beliau berkata dulu kepada Nabi Muhammad, "Galia Rasulullah, biarkan aku yang masuk dulu." Karena kalau aku mati di situ, ah, biarkan aku mati. Siapa aku? Aku adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau engkau yang mati, maka habislah dakwah ini. Coba lihat. Nah, itu lihat pengorbanan si Abu Bakar Siddiq. Hanya dia masuk dulu ke dalam gua itu. Ternyata apa? Banyak lubang-lubang ular yang ada di situ. Imamannya dilepas, dirobek-robek, tutup. Robek-robek, tutup semuanya habis pakaiannya juga dilepas karena ada sekitar beberapa puluh e, lobang di situ. Jadi tempat tempatnya sarangnya ular emang di situ gitu loh. Sudah jadi tutup Nah, apa kan namanya ular walaupun ular kan pasti makan juga. Kalau malam keluar dia. Nah, jadi kalau dia ngelihat Nabi SAW tidur kan bisa disengat Nabi Muhammad SAW gitu. Tutupi semuanya. Tinggal satu tempat. Nggak ada lagi. Hanya pakaian yang menutupi aurat. Dibiarkan tapi dia takut sampai memakan Nabi SAW. Akhirnya apa? Ditutupi sama kakinya. Lubang itu ditutupi oleh sama kakinya. Kemudian Nabi, dia melihat Nabi Muhammad capek. Kan naik tinggi. Panas-panas yang hari dia berangkat dari Makkah menuju ke Gua itu agak jauh. Jauh. Akhirnya dia ketiduran. Capek. Akhirnya kata kata saya Abu Bakar ya Rasulullah tidurlah di atas pahaku. Jangan di atas batu itu, di atas pahaku. Nabi SAW mau tidur di atas pahanya Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, aku tidak pernah segembira ini. Seorang makhluk yang paling mulia ternyata tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Merasa gembira luar biasa. Eh, tiba-tiba lagi dia itu sedang tidur di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah. Ularnya menyengat kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mau keluar kok nggak boleh, sengat sama dia. Sekali sengatan, Dua kali sengatan sampai delapan belas kali sengatan. Kakinya bengkak langsung. Karena mengandung racun. Ditahan, nggak mau dia itu mengatakan, aduh sakit banget, nggak mau seperti kalian itu nggak. Ditahan, hanya menangis. Ketika menangis itu terteteskan air matanya itu sampai ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Bangunlah Nabi Muhammad SAW karena kaget. Ketika dia terbangun, Gak ada apa wahai Abu Bakar apa yang menjadikan kamu itu nangis? Gal tidak ya Rasulullah, Gal tidak. Katakan padaku apa yang membuatmu nangis? Akhirnya kali ya Rasulullah, aku sudah tutupi seluruh lubang ular ini. Tapi ternyata masih ada satu lubang yang belum aku tutupi karena aku tidak punya pakaian lagi untuk menutupinya. Saya aku tutupi dengan kakiku dan aku kakiku disengat oleh ular. Dilihat kakinya udah bengkak besar. Akhirnya apa? Pada saat itulah Nabi SAW meludahi kakinya, diusap, langsung kembali seperti biasa. Di saat itulah Nabi SAW memanggil ular itu. Hai ular, keluarlah. Keluar. Nabi yang manggil. Nih. Akhirnya dikatakan, eh ngapain kamu itu nyengat sahabatku? Kamu gak tahu siapa dia? Kalau aku tahu. Yaitu adalah Abu Bakar Siddiq. Dia adalah orang yang paling dekat kepadamu. Dia adalah mertua kamu juga. Dia adalah yang menemani kamu dalam hijrah ini. Lalu kenapa kamu menyengat dia? Habis? Siapa sih yang nggak tahu kamu? Semuanya ingin bertemu aku, eh, bertemu kamu. Aku mau keluar mau lihat kamu nggak boleh. Akhirnya aku sengat kakinya. Nah. Eh. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Kata saya, saya Muhammad ya nggak bisa disalahin juga ya kalau begini gitu. Eh. Nah. Saat itulah kemudian Syekh Abu Bakar itu haus. Haus luar biasa. Sehingga berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, aku haus. Kamu haus, wahai Abu Bakar? ya, Pergilah ke ke permukaan, ke lorong gua. Subhanallah, begitu sampai di situ ada air. Ada air. Begitu dia minum, subhanallah, manisnya luar biasa. Lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Kembali lagi, sudah ya Rasulullah, aku sudah tidak haus lagi. Engkau minum itu? Galia. Ketahuilah bahwasanya itu adalah sungai yang Allah turunkan langsung dari surga. Dan ketahuilah wahai Abu Bakar, ketika Rasulullah ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah meminum daripada sungai surga." Galia. Apakah sedemikian rupa kebaikanku sehingga aku meminumnya? Galia. bahkan kau lebih daripada yang kau sangka. Apa kata Nabi Muhammad? Camkan baik-baik ya. Camkan baik-baik ucapan Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad ini. Wallahi ma wallazi ba'asani bil haqqi nabiyan la yadkhulul jannata mubghiduka walau kana lahu amala sab'ina nabiyya. Demi zat yang telah mengutusku dengan kebaikan, mengutusku sebagai nabi, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang membencimu. Walaupun orang itu mempunyai amal 70 orang nabi. Nah, hati-hati. Yang benci pada sama balas sedih nggak bakal masuk ke dalam surga. Enggak bakal masuk ke dalam sur surga. Jadi Alhamdulillah kita termasuk yang kita pada Sayyidina Abu Bakar Asid. Sedih. Semoga kita termasuk yang mendapatkan barokah Sayyidina Abu Bakar Asid. Semoga kita termasuk yang berada di dalam golongan Sayyidina Abu Bakar Asid dan semoga kita termasuk yang melewati sirat bersama Sayyidina Abu Bakar Asid dan semoga kita termasuk dimasukkan surga bersama Sayyidina Abu Bakar Asid sedih ala hadiniya walikul niyatin salihah wa ala mana wa sahabat salih wa anallah ya iya wa anallah ambirni ya Allah awamana ya Allah fi khair wa afiyah wa anallah yaj'alna mimman yatul umruh fi sanawat adida sinin adida wa allah yaj'alna Allah mimman yatulu umruhu wa hasuna amaluh allah yaj'alna mimman yatulu umruhu wa hasuna amaluh allah yaj'alna ya Allah mimman yatulu umruhu wa hasuna amaluh al hadiniya wal kunyatin salihah wa lamana wa sallallahu al-fatihah